Kita sudah terlanjur bersumpah, lalu kok kemudian ada sesuatu yang lebih bagus lalu sumpah itu kita langgar. Maka hendak maka wajib kita membayar kafarah. Fa itu it'amu asrati masakina. Memberi makan sepuluh orang. Pertama, itku raqabatin. Itku raqabatin. Memerdekakan, Bu? Budak. Gak ada budak. Ini ini ini boleh boleh boleh milih. Apakah memerdekakan budak? It'amu asyrati masakinah memberikan makanan 10 orang, setiap 10 satu orang satu mut. Kalikan satu mut 6,7 kali 10. Dan jadikan duit. Kalau enggak salah 75 ribu nanti jadinya. Jadi tonton 6,7 on kali 10 10. Berapa? 7 kilo? Setengah ya? 7 kilo setengah berapa duitnya? Beras berapa sekilo? sepuluh ribu ya? Hah? sebelas ribu. ya. anggap sebelas sepuluh menjadi tujuh puluh lima ribu kurang lebihnya semacam itu. Itu adalah kafaroh kalau anda telah melanggar sumpah. Bayar. Ada sesuatu yang lebih baik, langgar sumpahmu. Karena ada sesuatu yang lebih baik, bayar. Apakah kita memerdekakan budak? Nggak ada budak di sini. Memberi makan sepuluh orang atau memberi baju sepuluh orang. Jika sudah tidak bisa itu, puasa tiga hari dan tidak harus berturut-turut puasa tiga hari itu namanya kafaratul yamin ini adalah kafarah tebusan atau bayaran atau denda atau hukuman bagi orang yang melanggar sumpahnya dan ingat jangan sampai kita main-main sumpah melanggar sumpah yang semacam ini terjadi pada nabi dan orang-orang mulia karena melihat sesuatu yang lebih bagus sesuatu yang lebih manfaat semulalah bersumpah dilihat itu yang bagus ternyata yang lebih bagus lagi maka saat itu dia hendaknya melanggar sumpah. Ada suatu ketika demi Allah aku tidak mau makan pisang. Tidak mau makan pisang. Tatanya ibundanya datang, "Nak, makan pisang nak ya." Uh, ibu yang nyuruh. "Iya, Mi, saya makan, Mi." Bayar 75 ribu Seka. <laughs> nah, ini ya. Ini tahun sekarang ini tahun jangan sampai ini ini rekaman kalau tahun berikutnya beda. Kita pulang dari Yaman ngitung emas 90 gram harganya cuma 4 Eh, berapa tiga juta tadinya sudah empat puluh juta <laughs> jadi memang tahun demi tahun ada perubahan baik ini adalah masalah hukum sumpah dan sumpah itu dengan nama Allah wallahi demi Allah atau billahi atau tawahi itu adalah semuanya wallahi demi Allah sumpah dan jangan main-main sumpah dan orang yang sering sumpah itu biasanya orang yang sering bohong kalau tidak sumpah <laughs> tidak dipercaya sama orang Kenapa tidak dipercaya? Karena dia suka bohong. Makanya dia tidak dipercaya. Karena tidak dipercaya, maka dia harus melusung sumpah. Makanya tanda orang yang banyak sumpah itu biasanya banyak bohong. Jangan banyak sumpah.